hal yang berdalil Masih kutipan perkataan Ibnu Katsir Waqala Hamad bin Salamah Hadasana Abdul Malik ibn Umair an Rib'i ibn Kharas an Tufail ibn Sakhira yang merupakan saudara Aisyah umul mukminin namun saudara seibu. Qal At-Tufail mengatakan Ra'aitu fima yaron na'im Aku bermimpi Ka'anni ataitu ala nafir ibn al-Yahudi Kayak, Kayaknya seakan aku mendatangi sekelompok orang Yahudi Maka aku bertanya pada mereka Man antum siapakah kalian kalau mereka mengatakan Nahnul Yahudu kami adalah orang-orang Yahudi Dan aku katakan Innakum la antumul kaum Laula annakum takuluna Uzair Itu bukan Aziznya Uzair ibnullah eh, Sesungguhnya kalian La antul kaum Adalah satu kaum yang hebat Yang mulia Seandainya kalian tidak mengatakan Uzair anak Allah. Kalau orang-orang Yahudi mengatakan kepada Tufail, wa Inna dasnya kalian, wa pengikut Muhammad, la antumul kaum. Kalian adalah sekelompok orang yang hebat. Laula annakum takuluna. Seandainya kalian tidak mengatakan, masya Allah, wa syaa Muhammad. Qal summa marartu binafarin dan nasara kemudian aku melewati menemui sekelompok orang-orang Nasrani. Lalu aku katakan siapakah kalian? Kalau mereka mengatakan kami adalah Nasrani. Kultu aku katakan innakum la antumul qaum laula annakum taquluna al-masih ibnullah. Kalian adalah sekelompok manusia yang mulia seandainya kalian tidak mengatakan Al-Masih Isa adalah putra Allah. Kalau mereka mengatakan wa innakum antumul qaum laula annakum taquluna masya Allah wa syaa Muhammad. Sungguh kalian wahai pengikut Muhammad adalah sekelompok manusia yang mulia seandainya kalian tidak mengatakan masya Allah wa syaa Muhammad. Falamma asbahtu akhbartu biha man akhbartu Tatkala pagi tiba, aku ceritakan mimpi tersebut kepada beberapa orang yang ceritakan kepadanya. Kemudian aku datangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, faakbar lalu aku ceritakan mimpi tersebut pada Nabi. Fakala Nabi bertanya hal akbar tabiha ahadan apakah kau telah kau ceritakan mimpi tersebut pada orang lain ini kurang alif ya Kultu aku katakan naam sudah Maka Fakoma maka Nabi berdiri di atas mimbar mengumpulkan para sahabat memuji Allah dan menyanjung Allah dan mengatakan Ina tufailan ra'a ru'ya akhbar biha man akhbara minkum Ya Tufail bermimpi yang mimpi ini telah diceritakan oleh Tufail kepada sebagian di antara kalian innakum qultum kalimata kana yamnauni kada wa kada an anhakum anha tentunya kalian kaum muslimin kalian mengatakan satu kalimat karena yamnauni kada wa kada yang menghalangi aku aku punya penghalang demikian dan demikian untuk melarang kalian aku punya pertimbangan pertimbangan kemarin-kemarin aku punya pertimbangan demikian-demikian untuk tidak mencegah kalian Fala maka jangan kalian mengatakan Masya Allah wa Muhammad Akan tapi katakanlah Masya Allahu wahda Demikian diatkan oleh Ibnu Mardaweh dalam tafsirnya untuk ayat ini dari jalurnya Hamad bin Salamah bihi. Dan di sini juga diatkan oleh Ibnu Majah min wajin akhar dengan sanad yang lain dari Abdul Malik bin Umair eh, bihi binahwihi dengan redaksi yang kurang lebih sama. dalil yang menunjukkan eh, wajibnya menerima kebenaran dari siapapun. Nabi mengakui benarnya apa yang dikatakan oleh orang-orang orang Yahudi bahasanya para sahabat memiliki kekeliruan dengan mengatakan masya Allah dengan mengatakan masya Allah wa, wa, sya'a Muhammad ini ada satu hal yang keliru dan Nabi mengakuinya dan Nabi pun menindaklanjuti dengan melarang para sahabat untuk mengucapkan kalimat tersebut. Maka perkataan yang datang dari orang Yahudi yang benar, maka Nabi katakan itu benar. Bukan karena mentang-mentang orang Yahudi yang Nabi tidak sukai mengucapkan perkataan benar kemudian dikatakan ini batil. siapapun yang mengucapkan perkataan yang benar wajib diterima, wajib diakui sebagai sebuah kebenaran dan tidak ditolak eh, meskipun betapapun orang yang mengucap, mengucapkannya satu hal yang sangat kita benci. Dan siapa yang mengatakan perkataan salah wajib kita katakan salah meskipun yang mengucapkan adalah orang yang sangat kita cintai. Kemudian uh, eh, Wakala Sufyan bin Sa'id As-Sauri dari Ajlah bin Abdullah Al-Kindi dari Yazid bin Al-Asam dari Ibnu Abbas ada seorang berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Masya Allah wa Fakal maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata dengan nada yang marah kepada orang tersebut, apakah engkau jadikan aku tandingan untuk Allah? Katakanlah Masya Allah wahda. Maka orang ini uh, mengucapkan kata-katanya masya Allah wasita dengan niat yang ikhlas, niat yang tulus, tidak punya hal yang neko-neko yang macam-macam, akan tapi Nabi adalah seorang yang perhatian untuk mengkoreksi dan memperbaiki perkataan. Maka perkataan yang keliru adalah perkataan yang keliru yang wajib diperbaiki meskipun niat orang yang mengucapkannya adalah niat yang bagus, baik dan benar. Uh, hadis ini dilihatkan oleh Ibnu Mardaweh demikian juga dilihatkan oleh Nasai dan Ibnu Majah dari jalurnya Isa bin Yunus bin Ajlah bihi dengan redaksi yang sama. Wahada kulu dan semua perbuatan ini yang Nabi lakukan dalam rangka siyanah wa himayah ya, menjaga dan melindungi di janib tauhid sisi atau aspek tauhid Wallahu'alaikum Kemudian qal Muhammad bin Ishaq Hadassani Muhammad ibnu Abi Muhammad an Ikrimah au Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas tentang firman Allah taala ya ayuhan nasu rabbakum Wahai sekalian manusia sembelah Rabb kalian. Kata Ibn Abbas, ayat ini ditujukan untuk lifarqain jami'an. Dua kelompok manusia, dua-duanya itu orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Makna ayat ay wahidu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum. Isakala eh, tauhidkanlah Rabb kalian yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Wabihi dan dengan sanat yang sama. An Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas tentang ayat falat tajalil anda wa antum ta'lamun Ibnu Abbas mengatakan la tusyriku billahi ghairahu minal andad Janganlah kalian sebutkan Allah dengan selain Allah dari berbagai tandingan yang tidak bisa memberikan manfaat tidak pula menimpakan bahaya. Wa antum ta'lamun sedangkan kalian mengetahui dan menyadari sehingga tidak ada Rabb bagi kalian bukan yang bukan rezeki pada kalian selain Allah. Waqat alim dan kalian mengetahui bahasanya Allah yata'ukum ilaihi ar-rasul minat tauhid tauhid yang di didakwakan oleh Rasul adalah kebenaran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Wahakada pola kotada dan dan seperti itu pula penafsiran yang disampaikan oleh kotada. Ibn Abi Hatim mengatakan hadasan Ahmad bin Amr ibni Abi Asim kalau hadasan Abu Amr Hadasana Abu Tuhaq ibn Makhlad Abu Asim Qal hadasana Syabib bin Bashar Qal hadasana Ikrimah an Ibn Abbas Tentang mana ayat Falatajalilai andada Qal Ibn Abbas mengatakan Al-andad artinya adalah tandingan Artinya adalah kemusyrikan dan dia lebih samar daripada langkah-langkah semut di atas batu hitam di tengah-tengah gelapnya malam. Wawa kata Ibn Abbas di antara tindakan menjadikan Allah sebagai tandingan telah mengatakan Wallahi wa hayati demi Allah dan kehidupanku wahai fulan ya fulan eh wa demi kehidupanmu wa dan demi kehidupanku atau ucapan seseorang termasuk falat, e, menjadikan tandingan sesuai Allah ucapan seseorang kepada kawannya masya Allah wa syaitan demikian juga ucapan seseorang laulallahu wa fulan seandainya bukan karena Allah dan fulan tentu akan terjadi demikian dan demikian la taj'al fiha fulan maka janganlah kalian Eh, letakkan pada kalimat-kalimat tersebut fulan hal takuluhu bisyirkun Ini semua adalah bisyirkun Menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala Maka Ibn Abbas Menafsirkan Ayat Falat ta'jalilai andada Di sini dengan Syirik asghar maka syirik akbar itu termasuk dalam ayat mimba bil aula jika syirik asra itu termasuk menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala yaitu syirik dalam ucapan-ucapan semacam tadi bersumpah dengan selain Allah laulallah wa fulan nah, maka syirik akbar tentu mimba bil aula untuk kita nilai dia adalah dia termasuk menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ada seorang berkata pada Rasul, Masya Allah wa syaita. Maka Nabi mengatakan, apakah engkau jadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Dalam hadis yang lain ucapan orang Yahudi kepada sebagian sahabat nikmal kaum antum kalian adalah sebaik-baik kaum sebaik-baik manusia seandainya kalian tidak menjadikan Allah tandingan tunat didun dengan kalian katakan masya Allah wa sya'a fulanun Abul Aliyah seorang tabi'in menjelaskan ayat falataja'ilil andada dengan mengatakan anda dan maknanya adalah syuroka tandingan dan tandingan demikian yang diceritakan oleh uh, eh, Wahakata demikian pula penafsiran Arab bin Anas, Qatada, Asudi, Abu Malik, Ismail bin Abi Khalid. Sedangkan tafsiran dari Mujahid untuk falat tajalil anda dan antum taklamun makna wa antum taklamun adalah kalau kata Mujahid kalian mengetahui bahasanya Allah adalah sesembahan yang esa dalam Taurat dan Injil. Entah sekian kutipan dari tafsir Nukasir Mahal al-Ghordi yang ingin uh, yang berkaitan dengan kebebasan Ya, sana. وكلام ربنا حق يصدق يصدق يصدق بعضه بعضا ولا ينافق بعضه بعضا لكنك أنت لم ترد النصوص لم ترد النصوص ترد النصوص إلى بعضها و وقفت وقفت وقفت على بعدها على بعدها وتركت البعض الآخرة آخر آخر وهذا عبث sau'un su'u qasdin su'u qasdin au jahlin fal hamilu au jahlun eh, au jahlun fal hamilu laka ala hadha al abathu wa su'ul qasdi bi tahrifi kalamillahi wa kalami rasulih anil ma'na al haqqi alladhi huwa dalalatu nususi ila ma'na eh, ta'taqiduhu anta Walau innaka rodatta hadhil ayata al eh, musawiqata ila al ayati al akhari aw rodatta al ayata al ukhra ila hadhihi al ayati al uh, wa a'ni wa a'ni mithla qawlihi ta'ala inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun uh, لنزها لنزها عنك الإشكال إشكال لنزها عنك الإشكال ولتطهر ولتطهر قلبك ولسانك من قدر التشبيه ولكن لما لما لم ترد ترد ترد يرد لم ترد لم ترد النصوص إلى بعدها Tawarotta Tawarotta Wasa'a Muka Wa fasada qasduka Wa talawata qalbuka Fi qadri tashbihi Walam tadruka siwahu Walam tudrik Walam tudrik siwahu Wa akulu uh, eh, Min fiqhil istitlali Bin nususi Ay, ayyarudda Ba'duha ila ba'din Ida Zohara Ladal bahidi ta'arudun fa innahu yatarahul yanzahu ta'arudu fa innahu yanzahu ta'arudu wa yazulu al wa hadha ma haramahu ma ma haramahu wa hadha ma haramahu ahlul ahwa'i wa wafaqa ilaihi walillahi alhamdu ahlus sunnati nah wa kalamu rabbina maka firman Allah Subhanahu wa taala adalah kebenaran Ya tuh pak Tos bagian yang membenarkan bagian yang lain pak tuh pak Tos Tidaklah sebagiannya membatalkan bagian yang lain Namun yaitu ayat tentang uh, sifat Allah demikian juga ayat yang melarang tasbih itu bukanlah pertentangan ayat menetapkan Allah itu punya tangan dan seterusnya adalah bertentangan dengan ayat yang mengatakan tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun kenapa orang tersebut dalam tasbih? Akan tapi engkau karena engkau tidak mengembalikan an-nusus dalil sebagian dalil pihak kepada sebagian yang lain Wakofta ala ba'diha Wakofa ala mengetahui Engkau mengetahui sebagian dalil Dan memeganginya Kemudian kau tinggalkan sebagian yang lain Makanya ini adalah main-main masuk -main, dan Niat yang jelek Atau kebodohan Alif. Waqafta ala Anda mengetahui sebagian ayat Al memegangnya dan Anda tinggalkan sebagian ayat yang lain Maka ini adalah main-main dan menunjukkan maksud buruk atau kebodohan. Maka alhamdulillah faktor pendorong yang mendorong Anda untuk melakukan hal ini adalah main-main dan niat yang jelek. Yaitu niat untuk menyelewengkan firman Allah Subhanahu wa taala dan perkataan Rasulnya dari makna yang benar. Alladzi adalah tunusus ila makna tak takdu Anda. Makna yang benar itulah makna yang dikandung oleh nas anda selawengkan bila makna kepada makna yang Anda yakini. Maka seandainya Anda kembalikan ayat-ayat yang al masukah yang telah dibawakan kepada ayat-ayat yang lain, Anda kembalikan ayat atau Anda kembalikan ayat-ayat yang lain kepada ayat-ayat yang telah dibawakan semisal wa'ani dan aku maksudkan semisal firman Allah Inna jalna Qur'anan Arabiya la'alakum ta'kilun Ya kami turunkan Al-Quran berbahasa Arab supaya kalian memikirkannya Lisan akan hilang darimu kebingungan dan akan bersihlah hatimu dan lisanmu dari kekotoran tasbih. kata kalau engkau tidak mengembalikan dalil sebagiannya kepada sebagian yang lain, tawa otak. maka anda terjumus dalam tasbih wasya'a muka dan jeleklah pemahamanmu dan jelek dan rusaklah niatmu dan kotorlah hatimu dengan kotoran tasbih dan kau tidaklah mengetahui selain tasbih maka aku sampaikan di antara fikih atau kaidah dalam berdalil dengan nas adalah mengembalikan sebagian dalil kepada sebagian yang lain jika nampak bagi seorang pengkaji adanya pertentangan antara satu dalil dengan dalil yang lain. Maka dengan cara demikian maka akan hilanglah pertentangan dan hilanglah kebingungan atau hal yang membingungkan. Dan metode ini mengembalikan dalil kepada sebagian dalil yang lain adalah satu hal yang ya, tidak dilakukan oleh ahlul ahwa Fasayakulu na'am fa'idan yuqalu lahu lima la taqilu lahu sifatun Sifatin Sifatin la tashbihu La tashbihu La tashbihu sifatul khalqi Fa'innal qawla fi sifati Kal qawli fi dhati Wala wajhun yasuhu Yusawiru tafriqa Yusawiru tafriqa Bainahuma abadan fal tafriku baina sifati wa dzati dorbun minal ba'si abasi eh, dorbun minal abasi nah eh, bantahan yang kedua untuk alu tasbih kita katakan padanya bukankah anda e, memikirkan adanya zat bagi Allah mengetahui adanya zat bagi Allah yang tidak serupa dengan zat makhluk dia katakan ya Fa'idan maka jika demikian kita katakan kepadanya kenapa anda tidaklah tetapkan anda pikirkan untuk Allah satu sifat yang tidak serupa dengan sifat makhluk karena al fi sifat kal kaul fida. karena membedakan sifat sesuatu dah turunan dari membicarakan dat sesuatu. dan tidak ada alasan yang membenarkan untuk membedakan di antara keduanya, pembahasan sifat dengan pembahasan dat. Maka membedakan antara sifat dan dat adalah durbun min al abas. Adalah sejenis durbun maknanya nau'un. Dan abas dari main-main. Mas Agus. ألست تعقل أو ألست ترى أو ألست تدرك من المخلوقات ما يتفق بالأسماء ويختلف في الحقيقة ترى شيئين أو أكثر متفقة في أسمائها ولا في أسمائها لكن في أوصافها مختلفة فسيقول نعم فيقال له إن عدم المماثلة بين الخالق والمخلوق والمخلوق أجلى وأبين وأبين وانتفاء وانتفاء وانتفاء المشابهة للمخلوق للخالق أوضح فجعلناه يعصم نفسه بنفسه ولله الحمد والمنة وهذا مسلك أهل السنة مع المشابهة sunnati indana wa indama ya'rifa fadlal ulama'i ar-rabbaniyina wa jazahullahu an ahli tauhidi wa sunnati khairan ma yujzi bi al-ulama'a wal a'immata Nah, uh, bantahan yang ketiga kita tanyakan kepada al-musyabih, bukankah Anda memikirkan dan Anda melihat dan Anda memahami Eh, dari makhluk ya, dijumpai dijumpai maitafikul fil asma bagi berbagai hal yang sama namanya non beda bentuk nyatanya gajah punya kaki semut punya kaki dan seterusnya namun hakikatnya beda padahal sama-sama namanya kaki anda jumpai dua hal atau lebih itu mutahidah sama namanya akan tapi sifatnya ya, berbeda maka tentu dia akan mengatakan iya saya ketahui hal itu maka kemudian kita katakan padanya jika sama-nama namun ternyata itu beda realitanya demikian dijumpai antara makhluk dengan makhluk maka tidak adanya kesamaan antara khalik dengan makhluk lebih jelas dan lebih jelas wantifa dan tidak adanya kesopanan antara makhluk dengan khalik itu lebih jelas maka kita jadikan orang tersebut membantah dirinya sendiri dengan dirinya sendiri. Walillahil hamdu wal minnah milik Allah segala puji dan anugerah. Inilah jalan yang ditempuh oleh Ahlussunnah wal Jamaah untuk membantah musabbiha dan membantah mereka dengan dalil sebagaimana yang telah Anda saksikan. Yang dalil tersebut atau dalil-dalil tersebut disampaikan oleh alamun alami sunnah ingdana. Salah seorang tokoh besar ahlu sunnah yaitu Syekh Ibnu Aing dana menurut kita Wa inda dan menurut orang yang mengetahui nilai dan kadar para ulama Rabbani semoga Allah memberikan balasan ee, eh, balasan kepadanya karena jasanya kepada ahlu tauhid dan ahlu sunnah sebaik-baik balasan yang diberikan kepada para ulama dan para imam. Iya. maka menyikapi nusus kitab sunnah, nusus sifat ada tiga kelompok manusia kemarin sunnah wal jamaah, kemudian yang kedua adalah musabiha, kemudian yang ketiga adalah muatilah. Bagus. Al-mutabadara Al-mutabadara ghairi dzalika angkaru ma dalat alaihi minal ma'na laifi billahi qaulun lit ta'tili aman asma'i sifati am qasan fihima aw fi ahdihima Fahaulai Sarafun nususa Al-Zuhiriya illa ma'anin Uyuni Ayyanuha Ayyanuha biukulihim Battarabu bi Itiraban, Ittiraban katiran. kathiran Wasamau dalika ta'wilan Wahuwa fil hakikati ta'ribun Nah e, eh, Manusia yang ketiga adalah orang yang Menjadikan makna zahir Makna yang segera tertangkap pada dalam benak dari nusus sifat dia maknai dengan makna yang batil tidak layak bagi Allah dia nilai makna zahir adalah tasbih. Kemudian sebenarnya mereka dikarenakan hal itu makna zahir menurut mereka itu tasbih dan tasbih itu tidak lah boleh bagi Allah mereka mengingkari madalat alaihi minal makna la'iqi bila mereka mengingkari makna yang terkandung dalam nusus sifat yang merupakan makna yang layak bagi Allah inilah lu taktil dan ahlu tak eh, baik taktil mereka bersifat umum dalam semua nama dan sifat ataupun bersifat khusus nama saja tanpa sifat atau sifat saja tanpa nama Fah, eh, atau khusus maksudnya sebagian eh, sebagian nama dan sifat atau sebagian sifat saja maka mereka memalingkan nusus sifat dan makna zahirnya kepada makna ayanuha yang mereka tentukan dengan akal mereka dan mereka pun kebingungan untuk menentukannya dengan kebingungan yang banyak. Mereka namai penentuan makna berdasarkan akal tersebut dengan nama takwil dan pada hakikatnya itu adalah tahrif. Maka di sini e, disampaikan kelompok yang ketiga adalah ahlu taktil dan disampaikan oleh saya Muhammad bahasanya semua ahlu taktil itu pada hakikatnya adalah ahlu tamsil. Ketika mereka membaca nusus sifat, mereka tangkap makna zahirnya adalah tamsi. Kemudian mereka tambah dengan ayat laisa kamisli syai'. Maka berarti makna zahir harus dihilangkan. Akhirnya mereka melakukan takdil. Maka mereka syabah awalan at-tola saniyah. Pada awalnya mereka melakukan tasbih, kemudian setelah itu mereka melakukan takdil maka hal yang memotivasi mereka untuk melakukan taktil adalah tasbih kotornya pikiran mereka dengan tasbih karena pikiran mereka dikotor dengan tasbih itulah yang mendorong mereka untuk melakukan taktil penjelasannya iman atala syai'a yu'attiluhu idza aslahu wa huwa fi syai nafyu asma'illahi wa sifatihi wal mu'attilatu yanqasim yanqasimuna fi jumlati ila bismaini al qismul awwalu mu'attilatun kulliyatun aw mu'attilatul kulli Akni mu'attilatal asma'i wa sifati wa haulahi umul jahmiyatu Asba'u jahmi Asba'u jahmi Yusufana At-Tirmidhi Al-Ladhi salam salam ahwas al-qismu tsani juz'i fa ulai aqsamun ahaduhum mu'attilatu sifati faqat wa ulai humul mu'tazilatu ashabu wasil ibni ata'i ibni ata'a Ibn Ata'i Al-Ghazal Ata'i Al-Ghazal Atani Al-Asyairatu Wa man wafaquhum ulai mu'attilatun Li jami'i sifati illa sab'an Wahuna yukalu yuqalu ma mazhabul mu'attilati wa malhamilu lahum ala dalika Kau jawabu mazhabul muatilati huwa nafiu asma'illahi wa sifatihi makana kulian au juz'iyan wa hamilu lahum ala dalika ala dalika dikoduhum anna nasusya sifati dalatun ala musyabahati kualiti Nah, uh, inilah metode kelompok yang ketiga yaitu muatilah Taktil dalam bahasa Arab maknanya adalah mengosongkan. atau Atalasya atilu artinya akhlaku mengkosongkannya. Sedangkan dalam syariat maknanya adalah meniadakan dan mengingkari nama dan sifat Allah. Nah, nah lalu taktil itu secara umum terbagi menjadi dua kelompok. Ya, pertama mu'atil kulli. Taktil orang yang melakukan taktil secara total Berkala yang aku maksudkan adalah orang yang mengingkari nama dan sifat Allah Semua nama dan sifat Allah Itulah Jahmiyah Pengikut Jahm bin Sufwan Tirmidhi Yang dihukum bunuh oleh Salam bin Al-Ahwas Kemudian e, Taktil parsial Dan mereka itu ada dua macam Macam yang pertama Hanya mentaktil sifat Dan mengimani nama Namun namanya tidak mengandung sifat Mereka lah Mu'tazilah Pengikut Wasil bin Atta Al-Ghazal sang tukang tenun dan yang kedua adalah asairah dan orang-orang yang mencocoki mereka mereka adalah orang-orang yang taktil semua sifat kecuali tujuh sifat Yang mereka tetapkan tujuh sifat tersebut bukan berdasarkan dalil dan berdasarkan akal di sini ada pertanyaan apa sebenarnya akidah muatilah dan apa yang mendorong mereka untuk melakukan taktil? Jawabannya uh, akidah mu'atilah artinya mengingkar nama dan sifat Allah baik secara total ataupun parsial dan hal yang mendorong mereka untuk melakukan taktil adalah karena mereka berkeyakinan bahasanya dalil-dalil sifat itu menunjukkan kesupaan khalik dengan makhluk yang mendorong mereka untuk melakukan taktil adalah ketika mereka membaca nusus sifat yang tertangkap dalam benak mereka adalah tasbih Tadi. batilun ثم وقعوا فيما هو شر منه وبهذا يعلم يعلم يعلم أن المعتلة أن المعتلة أن المعتلة شبه شبه أولا شبه أولا ثم أطل ثانيا وقرر معاني للصفات اضطرب فيها اضطرابا Wahakada kullu min yang yanharifu anin nususi wa yabtagi ghairu ma dalas ghairu ma ghairu ma dalas alaihi min tiqa'i nafsihi wa bi mahdi aklihi babi mahdi aklihi fa innahu yaqa'a fi mawa mafawiza minal inhirafi wasyitati wal fitnati malif ma bihi alimun Allahu bihi alimun fahaula'il mu'attilatu lima lam yakhamu ma fahimuhu ahlus sunnati fahimahu fahimahu ahlus sunnati min anna matadulu alaihi nususu sifati haqqo haqqon haqqon ala haqiqatihi wa innama fahimu musyabbihatal khariki lil mahluki wa taraku dzalika asayyib usibu usibu di baliyatil baliyatil ta'tili baliyatil ta'tili falau annahum fahimu ma fahimuhu salafu ma fahimahu salafu ma fahimahu salafu wa berku dalalatuha dalalataha dalalataha ala dalika lisalim la salima lahum la lahum dinuhum walakinnahum bayanun naqla wa tarakuhu wara'a duhurihim wa bada'ul aqla fa'aqdamuhum fa'aqdamuhumul hawa'u wa awradamuhum dolala fa bi'sal waridil mawrudi na'udzubillahi min mudalatis fitani nah eh, Fasarafu lalu mereka menyelewengkan usus-usus sifat dari makna uh, an hadzal makna alladzi fahimuhu uh, maka mereka selawengkan susu sifat dari makna yang mereka pahami bahwa makna batil dan itu adalah makna yang batil yaitu tasbih kemudian mereka terjumus dalam perkara yang lebih jelek darinya yaitu takdir maka dengan keterangan ini diketahui bahasanya yang namanya ahlu taktil itu pada awalnya dia melakukan tasbih, kemudian baru melakukan taktil. Maka ma'ani li sifat mereka berupaya untuk menetapkan makna untuk sifat, namun mereka bingung dalam menentukannya dengan benar-benar bingung. Demikianlah semua orang yang menyimpang dari nas dan mencari selain mata tulut madalat alaihi kandungan nas dia cari-cari dari dirinya sendiri dan semata-mata dengan akalnya maka dia terjerumus dalam banyak keburukan banyak kejelekan yaitu menyimpang satot berlebihan dan kesesatan maulah bi alim yang sangat luas hanya Allah yang tahu betapa luasnya maka mereka mereka alu taktil tatkala mereka tidak memahami sebagaimana apa yang dipahami oleh alu sunnah min anna matatul alai nususu sifat bahasanya isi kandungan nususu sifat itu benar sebagaimana makna hakikinya namun mereka memahami nususu sifat ya, ya, menurut mereka dalam pemahaman mereka nususu sifat itu memuat musabat al khaliq lil makhluk menyerupakan khalik dengan makhluk lalu mereka tinggalkan tasbih lalu mereka terjumus dalam bencana takdir Seandainya mereka memahami sebagaimana apa yang dipahami oleh salaf dan mereka mempertahankan kandungan makna nusus sifat ala sebagaimana fahm, fahmu salaf akan selamatlah agama mereka akan tetapi mereka meninggalkan wahyu dan mereka tinggalkan wahyu di belakang punggung mereka lalu mereka mengikuti akal Fa'akdamu al-hawa maka hawa nafsu mendorong mereka dan e, menjumuskan mereka ke dalam kesesatan. Fa'fi'sal wirdul maurud maka sungguh jelek e, e, tempat yang didatangi yaitu kesesatan. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala min mudillatil fitan dari fitnah yang menyesatkan. Nah, di antara kalimat doa yang terlarang adalah naudzubillahi minal fitan. Itu di antara kalimat doa yang terlarang. Yang benar naudzubillahi min mudillatil fitan. Karena dunia ini seluruhnya fitnah. Kalau naudzubillahi minal fitan itu artinya minta mati. Eh, anak istri fitnah semuanya fitnah. Ya, maka doa jelek. Kalau nak minal fitnah, ya, fitnah dalam pengertian bahasa Arabnya, ya, maka berarti minta satu hal yang buruk. Anak-anak istri itu fitnah, harta itu fitnah, dunia itu fitnah. Ya, kalau orang itu minta perlindungan kepada Allah agar terjaga dari fitnah, maka bukan dunia tempatnya. Karena dunia itu isinya penuh dengan fitnah. Ingat fitnah dalam bahasa Arab. Maka naudzubillahi minal fitan itu di antara kalimat doa yang terlarang. Karena itu ada doa jelek untuk diri sendiri. Lain hanya dengan naudzubillahi min mutilatil fitan. Ya. صار ومذهبهم باطل من وجوه أحدها أنه جناية على النصوص حيث جعلوها دالة على معنى باطل معنى باطل معنى باطل غير لائق بالله ولا مراد له مراد له sarfun wa kalam Rasulullah sallallahu ta'ala bilisanin arabiyyin bilisanin arabiyyin mubayyinin mubinin mubinin liyaqulu liyaqilul kalama liyaqulu kalama wa ala ma به هذا اللسان هذا اللسان العربي هذا هذا اللسان العربي والنبي صلى الله عليه وسلم خطبهم بأفصح لسان بأفصح لسان البشر لسان البشر فوجب فوجب حفظ كلام الله ورسوله على ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربي غير أنه يجب أن an yusana an yusana an takyifi wa tamthili li haqqillah azza wa jalla an anna sawta kalam Allah Qaulun Qaulun ala Allah bila alami bila ilmin bila ilmin wa huwa muharramun. Nah, uh, wa madhabum dan akidah e, muatilah adalah satu hal yang tidak benar, yang fatil dengan beberapa alasan. Yang pertama, e, akidah mereka tersebut adalah kejahatan terhadap nas, di mana mereka jadikan Nas itu menunjukkan pada satu makna yang tidak benar, yang tidak pantas bagi Allah dan tidak Allah inginkan. Yang kedua, perbuatan mereka dalam menyelewengkan firman Allah dan perkataan Rasulnya dari makna zahirnya Padahal Allah mengajak bicara manusia dengan bahasa Arab yang nyata supaya mereka bisa memikirkan perkataan Allah dan mereka memahami firman Allah sebagaimana makna eh, apa yang dituntut oleh eh, bahasa Arab, sebagaimana maknanya menurut bahasa Arab. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengajak bicara dengan kepada mereka dengan ya, bahasa manusia yang paling fasik maka wajib memahami firman Allah dan sabda Rasulnya sebagaimana makna zahirnya yang bisa dipahami berdasarkan bahasa Arab namun wajib menjaga uh, menjaga firman Allah dari taklid dan tafsil berkaitan dengan Allah dan Allah atau sifat Allah azza wajalla Alasan yang ketiga menyelewengkan firman Allah dan sabda Rasulnya dari makna zahirnya kepada makna yang menyelisihnya tergolong perbuatan berkata-kata atas nama Allah tanpa ilmu dan ini satu hal yang haram berdasarkan dua ayat dalam Al-Quran di surat Al-A'raf 33 wa antakul alallahi ma'la ta'lamun kalian berkata-kata nama Allah yang tidak kalian ketahui dan surat Al-Isra ayat yang ke 36 janganlah kau mengikuti sesuatu yang kau tidak punya ilmu tentangnya demikian ya kita baca kesempatan pagi hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirobbilalamin da'wana alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an wa atubu